Lah saiki setengah-tengah ya kayak niru bahmu niru wong soleh-soleh. Saalime bahmunnya nak mulang nganggo kitab. Paling ndak kayak kula ngeten ini kan kowe jeeling. Ini kitab karangannya Said Muhammad. Said Muhammad guru-gurunya putrane Mbah Mun. Jelas sanate jelas. Beliau juga memaklumatkan kalau ini Zubdatul Itqan, kesimpulan dari kitab Itqan yang ngarang Abbas saya. Said Muhammad ya Ferry, ndak karangan saya, karangannya Abbas saya Said Abbas. Jadi dulu memang ini karangannya Said Abbas ketika masih Zubdatul itkon. Terus era Said Muhammad dimodifikasi jadi al-qawaid al Asa al-asasiyah. Terus beliau cerita sanatnya. Di kitab ini beliau cerita sanatnya sampai Imam Suyu. Di Imam Suyuti cerita sanatnya sampai Rasul. Kan jelas ini pendapat siapa, versi siapa. Kan jelas versi beliau. Tapi nak gue tampok kitab. Ini mau. Wong mulangi Quran kok menurut saya itu piye jadi bayang. apa ngaji Quran apa ngaji menurut? Ngono kuwi ora mikir, nek ora diomong tok ini ya ora mikir. Sementara ya kula ngomong ngono. Bodho tersinggung mbok ora karepmu, pokoke iki mbok kulil hakka walau kana murran ya ora ros, pokoke ngono aturane. Jogeman ya muni tafsir menurut. Nah, karena tadi paling enggak menurut Imam Suyuti dalam menafsiri ayat ini, menurut Imam Siapa saja termasuk mufasir modern sekalipun asal beliau kredibel dipakai ulama kita kita pakai. Misalnya kayak Sa'rawi ya kita pakai karena guru-guru kita mah pakai Sayyid Abbas tentu ya kita pakai Sayyid Alawi, Mbah Mun. Kalau di Indonesia mungkin Hamka, Mbah Bisri Mustafa Al Ibris, Ba Al Iqlil. Aku es kecelok wong alim. Nanti saya biasa mojo Al Ibris, mojo ya karena karena kita butuh, butuh sanat. Butuh apa? Dulu tafsir Al Ibris itu ditulis di pondok sini loh, jangan kira. Karena dulu sama tak cerita nih, kalau ratau kerungu menolak cerita gue, macam rabakat kerungunan. Al Ibris itu ditulis oleh Ki Bisri. Dulu kan kerjasamanya sama Menara Kudus. Lah KTP rak mondok rene sapa? Mbah Nawawi. Mbah Nawawi Jogja. Mbah Nawawi arian ngajine teng mriki pas apa. Jadi di antara KTP Mbah Nawawi Jogja itu pas nulis pas beliau di teng mriki teng Damara. Sing cerita kula lagi Mbah Pas zaman Sugeng, Mbah. Mbah Pas cerita dhisik Kang Nawawi pun ning kene iku pas sampai nulis napa? Iblis ini anak buatan nonton komputer. Terus e, di sini banyak termasuk pesolatan dulu Raden Asnawi nulis ya sebagian di sini. Jadi mulane kula niku diutus Mbah Pah ngaji teng mriki seneng riyen niku pondok mriki niku di ngaji wong sepuh-sepuh. Kula dipaksa Mbah Pah ya ana hikmahe dipaksa. Terus sing meksa Hamdani Ali serang ra Urung meksa wis dosa. yang wong kiai kok diatur sing ngatur ora ya dosa. Wong anggar gak luwih tuwa iku dosa. Mulane kula umumno ning dinding anggar gak pernah tuwa aja ngundang aku. Ora oleh cara hukum adab ora oleh. Cara hukum adab jajal wong bodho ngatur ngalim hukum piye? Jawab. Ya. Jawab ya kira-kira. Haram apa halal? Jadi wis tak maklumat to, gak pernah sepuh iku Mulane set kadung diomongno iku nek ora kecewa. Nek iya kowe suul adab. Hmm, wis pokoke keliru. <laughs> Tapi sing ngutus bapak, bapak nu pernah mbah mbek kula. Ini mau cerita kula cerita, terus sanat itu harus dijaga. Napa sanat itu harus Ketika Ki Bisri somaknani Iblis itu sanate itu dua guru sing sekaligus mertuane jenenge Mbah Khalil Harun. Itu ya pamane Mbah Zubair, Mbah Zubair wae Mbah Mun. Intinya nggak nggak lain dari sarang. Mau manggone ning Rembang, tapi hakikate tiang nopo? Sarang Mbah Khalil Harun. Lah Mbah Khalil Harun ngaji mbek kakake jenis Umar Harun. Ngaji mbek keluarga sarang. Keluarga sarang hakikate ya sarang, tapi Mekah. Mergo mbae Mbah Mun jenenge Ahmad Su'aib iku ngaji mbek Said Umar Sato, kakake Abi Bakar Sato. Jadi ilmu sing digawa hakikate ya hakikate ilmune Said Umar Sato. Said Umar Sato tentu punya sanat sampai Rasulullah. Lalu iku jenenge keren, kredibel, orisinil. Karena asal usulnya jelas sanatnya apa? Jelas. Kata Mbak Rawani dengan makrot seperti itu hakikatnya Mbah Munawir. Mbah Munawir hakikatnya guru gurunya saking Mekah. Hakikat itu juga sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita jaga. saya lagi usum wong Quran kok ditafsiri menurut mata Matekno wong. Amit amit tenan. Sing amit amitnya sing muntak mandu. Lu mergo termasuk pencermai semangat tuh gara-gara sampean mutak mandor. Jadi sampean busi.